السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Kali ini bersama merobbi kita, guru kita, Ustadz Khalid Basalama. Beliau seorang pengusaha. Karena itu Arifin minta beliau menasihati Arifin dan semua majelis cahaya hati Antepe ini akibat dosa-dosa besar itu. Ya. Kali ini dosa kita tentang membunuh yang kita bahas. Akibat membunuh. Kemarin akibat syirik. Qori kita Ustadz Ali kita akan baca surah Al-Furqan ayat 6869 Al-Furqan ayat 6869 Silakan A'udzu billahi minasy rajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون حرم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin kama sallallahu wa malaikati alaihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati mil'u samawati wa mil'u ardi mil'u ma syi'ta min syai'in Yang paling pantas kita ucapkan di setiap awal kegiatan seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyusul setelahnya langsung menghaturkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah diminta oleh guru kita Kiai Haji Arifin kepada saya untuk membahas dosa-dosa besar. Dan pernah pertemuan yang perdana pertama membahas dosa besar yang pertama disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam buku beliau Al-Kabair masalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Yang sekarang ini dosa besar yang kedua membunuh. Membunuh dirincikan oleh Imam Az-Zahabi dibagi menjadi empat bagian atau empat tingkatan. Tapi sebelumnya saya akan berikan kronologisnya terlebih dahulu. Di dalam Islam membunuh itu dibolehkan, tapi dalam beberapa keadaan. Yang pertama di dalam medan jihad berperang pada saat seseorang muslim masuk ke medan perang dan berhadapan dengan musuh itu pun ada syaratnya dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mengutus pasukan ke medan perang beliau mewasiatkan pasukannya tidak boleh membunuh orang tua tidak boleh membunuh wanita tidak boleh membunuh anak kecil tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh membunuh hewan-hewan, dan juga tidak boleh ya, membunuh ya, apapun yang dilarang oleh pemimpin untuk dibunuh. Ini syarat mutlak dalam membunuh. Jadi dalam medan perang pun kalau sudah mengalah, menyerah, tidak boleh sengaja dibunuh membunuh pun diwasiatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad yang sahih beliau mengatakan Ida qataltum fa ahsinul katla kalau kalian pun harus membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik artinya kalau musuh betul-betul melawan kemudian kita sempat menusuknya dan sudah mati selesai tidak boleh lagi dipotong kupingnya dipotong tangannya ya bagaimanapun marah kita pada orang tersebut karena dengan meninggalnya dia, maka keburukannya sudah hilang bersama meninggal dia. Yang kedua, bolehnya membunuh pada saat seseorang sengaja membunuh, kemudian pemerintah memberikan keputusan untuk membunuhnya, yang biasa dikenal dengan kisos. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi rajim fil kisasi hayatun ya ulil albab." dalam kisos itu pencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh dipenggal lehernya. Ini ada kemakmuran, ketentraman kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal. Saya ingin berbagi dulu dengan teman-teman. Saya pernah menghadiri kisos di Saudi Arabia pada saat saya masih mahasiswa. Jadi kejadiannya kalau ada orang yang kena hukum kisos, potong tangan atau dipenggal kepalanya, di malam Jumat akan diiklankan di semua media, di TV, di radio, di koran, bahwasanya si Fulan telah melakukan pembunuhan atau pencurian. Lalu diceritakan kronologisnya. Kemudian diceritakan dia akan atau disampaikan dia akan dikenakan kisos di Masjid Nabawi misalnya. Besok habis sholat Jumat, Selesai sholat Jumat, jemaah pada yang mau menyaksikan datang kalau dulu di Madinah pada saat kami masih mahasiswa antara tahun 90 sampai 98 itu memang ada sebuah maktabah perpustakaan Malik Abdul Aziz, ya, Raja Abdul Aziz sekitar 100 meter dari Babus Salam, ya, pintu utama Masjid Nabawi yang ada menara hijaunya. Di sana ada lapangan luas, nanti di, di tempat itu akan ada tiga mobil, mobil penjara yang membawa narapidananya, kemudian ada mobil e, ambulan yang akan membawa dia pada saat setelah dipotong tangannya, misalnya, atau setelah dipenggal maka akan diproses secara medis kemudian yang ketiga mobil pengadilan yang akan memberikan kesaksian diikuti oleh hakim kepada raja bahwasanya kisah sudah terjadi ringkas cerita kalau seandainya orang itu mencuri diletakkan tangannya di atas meja kemudian dipotong lalu telapak tangannya digantung selama tiga hari hikmah yang paling besar dari kisos ini sebenarnya adalah satu orang dipotong tangannya, sepuluh ribu orang berhenti mencuri Bukan seperti kasus keadaan beberapa negara, mungkin termasuk negara kita semoga Allah berikan hidayah. Kadang-kadang kita ada pencuri yang masuk pagi, mohon maaf dengan kelebihan materi atau mungkin keterampilan khusus tanda kutip, maka dia bisa lepas dan besok mencuri lagi. Atau seseorang melakukan salah apa saja, maka bisa diproses ya dikeluarkan tanpa dihukum. Sementara itu adalah pelanggaran. Kalau proses pemenggalan kepala ini penting sekali untuk difahami. Malam Jumat seperti tadi diiklankan semua lalu ceritakan kronologisnya, dia mukul kepalanya, dia nusuk badannya dan seterusnya. Besok kena kisos di Masjid Nabawi misalnya. Saya pernah hadirin sendiri itu luar biasa. Pada saat saya menyaksikan itu saya merasakan keagungan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengatakan hukum Islam itu keras karena pencuri dipotong tangannya, karena pembunuh dipenggal lehernya, ini mohon maaf orang yang belum pernah merasakan kriminal itu. Bagaimana kalau Anda pulang ke rumah lalu Anda temukan mencuri, sedang mencuri barang. Kalau ada pisau dekat tangan kita, apakah kita akan potong tangannya? Saya rasa mungkin lebih daripada itu. Kalau seseorang pulang ke rumah dia temukan keluarganya sudah dibunuh oleh orang lain, tidak mungkin dia akan diam. Mungkin bukan cuma pelaku, tapi keluarganya dan sukunya pun mungkin akan terjadi peperangan. Gitu kan. Seperti itu. Jadi Islam datang lalu ditangkap orang ini, diiklankan, besok kisos, cuman agak beda prosesnya. Algojo yang akan mengeksekusi orang yang akan dikisos kepalanya, orang tersebut didudukkan di depan dia, dibengarkan kain hitam di kepalanya, lalu Algojo mengambil langkah ti, atau mengambil tempat posisi tiga langkah dari orang yang akan dikisos. Di sebelah kanan Algojo ini, itu ada uh, wali orang yang dibunuh, keluarganya orang yang dibunuh. Lalu setiap kali Algojo melangkah satu langkah, dia balik ke arah walinya orang yang dibunuh, keluarganya istrinya, anaknya, atau orang tuanya yang sedang dibunuh, yang sudah dibunuh. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga. Kalau mereka diam, terakhir pada saat diangkat pedangnya, maka dikisoslah orang tersebut. Tetapi kalau seandainya di antara tiga orang yang hadir, kena maksimal tiga orang, anak, orang tua, atau pasangan hidupnya, memberikan isyarat dengan tangannya saja, tidak boleh ngomong pada saat itu, dalam arti kata memberikan maaf, maka berarti kisos tidak jadi. Karena hikmah yang paling besar dalam agama kita adalah yang membunuh seakan-akan mau dipesankan kepada keluarganya yang dibunuh ini, ingat yang membunuh suami kamu, istri kamu, anak kamu ini sekarang kami hadirkan dan kami akan kisos dia. Tidak ada hubungan dengan istrinya, tidak ada hubungan dengan anaknya. Karena dalam Islam bisa saja anak pembunuh menikah dengan anak yang dibunuh. Bisa saja mungkin orang tuanya jahat tapi anaknya hafiz Quran, mungkin seseorang yang luar biasa. Maka ini harus difahamin. Proses kisos ini pun tidak terjadi. Kalaupun tidak terjadi tadi, dimaafin, maka dia wajib membayar dia atau denda. Kalau di Saudi itu sekitar 100 ribu real. Mungkin sekitar 300 jutaan rupiah. Nah ini kurang lebih proses membunuh yang dibolehkan. Yang ketiga ada juga adalah membela diri. Pada saat kita diserang tiba-tiba, membela diri lalu kita membunuh, ya untuk tidak sengaja ya karena harus kalau tidak maka kita yang terbunuh maka ini dibolehkan selain ini membunuh semua diharamkan dan Imam al me, me, e, menyusun tiga atau empat mohon maaf membunuh yang bunuh pertama yang paling berat adalah membunuh orang yang beriman sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93 An-Nisa 93 A'udzu wa may yaqtul mu'mina muta'ammida فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Dia akan kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya serta melaknatnya, artinya mengangkat berkah hidupnya dan menyediakan baginya azab yang besar. An-Nisa ayat 93. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Nasa'i, lakatul mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah" laki Allah maktubun baina aidai baina ainihi aisu min rahmatillah Barang siapa yang membantu, membantu untuk membunuh seorang mukmin dengan satu potong kata saja, maka niscaya dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat tertulis di antara kedua matanya terputus dari rahmat Allah. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Nasa'i kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu dzambin asallahu an yakfirah illa ar-rajulu yamutu kafira aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida. Setiap dosa semoga Allah masih bisa mengampuni kecuali orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja. Yang kedua, membunuh anak. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Takwir, At-Takwir ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat. Ketika bayi-bayi yang dimatikan ya atau dibunuh secara hidup-hidup sebenarnya mereka hidup tapi disengaja dibunuh uh, apa namanya dan ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Yang ketiga Jadi ini yang kedua masalah membunuh anak. Yang ketiga membunuh manusia atau secara umumnya orang-orang muslim. Sebagaimana tadi dibacakan dalam surah Furqan ayat 68 dan 69. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak. Tadi alasan hak yang saya sudah jelaskan di awal pertemuan dan tidak berzina barang siapa melakukan demikian niscaya dia mendapatkan pembalasan dosa azab untuknya akan dilipat gandakan pada hari kiamat dan dia kekal dalam azab tersebut ya, serta dalam keadaan hina dan yang terakhir adalah membunuh muahada membunuh orang kafir yang berada di bawah naungan pemerintah Islam ini disebutkan di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Nasa'i, "Man qatala muahada lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina 'ama." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang dibawa perjanjian damai dengan orang Islam. Seperti sekarang kalau turis yang ada di Indonesia misalnya datang atau orang-orang non muslim yang dibawa naungan pemerintah Islam Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Padahal sungguhnya wanginya surga dapat tercium dari jarak 40 tahun. Allahu Akbar. Ini kurang lebih bahasannya, Kena melihat waktu mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Allahu Akbar. Indah ya. Ngaji benar ini. Nauzubillah. Insya Allah tidak ada niat kita untuk membunuh. Dan semoga Allah jaga hati kita selamat keluarga kita, zuriat kita dari keinginan membunuh dan selamat dari niat orang untuk membunuh. Jazakumullah Ustaz Dr. Khalid Basalama. Kita akan lanjutkan lagi nanti bersama beliau dosa-dosa besar berikutnya. Insya Allah yang akan datang sihir. Sabar menunggu. <laughs> Jazakumullah Ustaz Ali jazakumullah amal jariah ikhwah fillah untuk pesantren Jabal Sindur 0856 90010 0856 90010 ya Allah berkahilah yang beramal jariah kafaratul majlis subhanakallahumma wa ashadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh